سورة الليل بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى Demi malam apabila menutupi cahaya siang, والنهار إذا تجلى demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. إن سعيكم لشتى Sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda. فأما من أعطى واتقى Maka barang siapa memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa وصدق بالحسنى dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, فسنيسره لليسرى maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya serba cukup, tidak butuh pertolongan Allah. Serta mendustakan pahal yang terbaik yaitu surga. Maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Dan hartanya tidak berguna baginya apabila dia telah binasa. Sungguh, kamilah yang memberi petunjuk. Dan sungguh, milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka aku memberikan peringatan kepadamu dengan neraka yang menyala-nyala. Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, وسيجنبها الأتقى dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa, الذي يؤتي ماله يتزكى yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk mensucikan jiwanya, وما لأحد عنده من نعمة تجزى dan tidak ada seorang pun yang memberi suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan niscaya dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.